Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana tahun yang lalu ada 200 sekitar 220 saudara-saudara kita sudah merasakan air mulai mikhab tempat yang ditentukan, mulai niatnya, dan kemudian ada mabit di Mina, di Musdalifah dan Dukuh di Arafah. Nah, ibadah ini selalu memberikan daya hari tersendiri. Artinya, orang yang pulang ibadah haji rata-rata semacam kekayaan ingin kembali untuk menorehkan ibadah haji itu ada yang pulang ibadah haji sampai berkhidmat malam malam beberapa malam terus mimpi berada di tanah suci terus kata kalau ada teman saudara tetangga yang akan berangkat ke tanah suci maka mereka yang sudah berangkat itu merasa rindu kembali dan ingin kembali ke tanah suci tapi karena keterbatasan tempat itu maka di hampir setiap negara di akhir sedemikian rupa diprioritaskan mereka yang belum ibadah sehingga untuk di beberapa negara seperti Malaysia, mereka bisa berangkat badan haji lalu daftar sampai lima 6, sampai tujuh tahun. Dan seperti kita sekarang ini juga sudah mulai, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Apa sebenarnya yang menjadi dasar dari ibadah haji? Yang menjadi dasar ibadah haji yang terutama dan barangkali ini dirasakan oleh semua orang yang melaksanakan ibadah haji adalah kenikmatan ibadah. Jadi ada satu semacam kenikmatan spiritual, kebahagiaan bagi dalam ibadah. Nah, ini kan tidak se, tidak setiap saat kita menemukan kenikmatan ibadah itu. Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah ada semacam terpaksa, terpaksa karena ya takut dosa atau ada hal-hal yang lain. Tapi ketika ibadah haji sampai rata-rata mereka menemukan uh, eh, keimanan spiritual. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa puncak dari ibadah itu adalah kalau kamu menyembah Allah, kalau kamu melihat Allah. Antabudallah ka'anna Allah, Kau ibadah, kau sembah Allah, dan kau merasa seorang melihat Allah. Suasana batin seperti itulah dalam hidup kita, kita sering menemukan sesuatu. Apa yang kita panen, tergantung apa yang kita tanam. Kalau kita menanam padi, maka panennya panen padi. Kalau kita menanam singkong, maka kita panennya singkong pula. Maksudnya kalau kita sering menanam kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis kursi, "Ana fi auni abdi, ma dama abdu fi auni akhihi." Aku selalu menjadi penolong seseorang sepanjang orang itu sih menolong orang lain. Ya Allah akan menolong seseorang kalau orang itu juga sih menolong orang lain. Tolong orang lain, Allah akan menolong kamu. Kalau kamu tidak bisa menolong orang lain, paling tidak jangan menjadi manusia yang harus selalu tolong orang lain. Ringankan beban orang lain, Allah akan meringankan bebanmu. Kalau kamu tidak bisa meringankan beban orang lain, kamu tidak jangan menjadi manusia yang selalu membebani orang lain. Itu sebuah filosofi hidup yang baik sekali. Itu hidup seorang orang dan tidak membebani orang lain, tidak menyulitkan orang lain. Dan Nabi menyatakan, Mandalah berlima, barang siapa yang tadinya tadi kepada orang lain, sebelum mati dia menangkapkan kesempatan di dunia Barang siapa yang kerjanya membuka air orang lain sebelum mati, airnya akan dibuka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernyataan-pernyataan ini menggambarkan apa yang akan kita peroleh tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam. Nah, apa kapan yang kita lakukan itu kita dapatkan kebaikan yang kita lakukan? dan mungkin melalui waktu entah satu bulan, entah dua bulan, entah satu tahun, mungkin lebih dari sepuluh tahun. Begitu juga kapan seseorang mendapatkan teguran dari Allah karena perilaku yang melakukan eh, kezaliman. Nah, mungkin memerlukan waktu yang banyak adalah proses ibadah haji sering bahasan itu ukurannya tidak lagi jam tapi sering adalah ukurannya itu lebih nah, kita sering dengar cerita-cerita pengalaman spiritual dari mereka yang melaksanakan ibadah haji sehingga ini ditimbulkan Kelanjutan perjalanan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, bagaimana kendaraannya baik dan lain-lain, tapi juga boleh ditentukan oleh hati yang bersih. Kalau hati lurus, perjalanannya pun menjadi pun Kalau banyak kesombongan, maka kita akan mendapatkan juga sesuatu yang menyakitkan kita. Wallah alam, tapi itulah pengalaman-pengalaman spiritual yang sering dialami dalam proses ibadah untuk menghayati ibadah haji ini, eh, proses ibadah ini, haji, digambarkan ibadah haji itu adalah semacam tampilan. Jadi kita memerankan diri seperti aktor Adam, aktor yang berarti Ismail, seperti Hanya Siti Hajar, Siti Hawa, dan lain-lain. Itu juga sama di bersalam. Sejak seseorang itu meninggalkan tempat tinggalnya untuk berangkat ke tanah yang sudah memerankan diri seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi menurut Quran Nabiullah Ibrahim adalah salah seorang nabi yang uh, banyak diungkapkan diterangkan periode dan Al-Quran yang hebat karena ada kata kaitan sejarah antara lain kaitan sejarah dengan haji itu. Jadi Quran mengatakan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mempersiapkan tempat yaitu Masjidil Haram supaya orang-orang nanti kedatangan di ibadah haji dan yang diramalkan atau diperhitungkan oleh Quran nanti akan datang berbondong-bondong orang-orang datang untuk di ibadah haji itu dan seperti yang dirasakan sekarang sehingga perlu dibatasi. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang memberikan keteladanan di bidang kesabaran, ketabahan dan sekaligus kesuksesan yang lain sudah diancam maut dan kematian karena ada keputusan politik dari penguasa waktu itu anak laki-laki yang lahir pada saat itu harus dibunuh dia harus disembunyikan kuat-kuat kemudian begitu dia tak begitu dia uh, uh, bertambah besar sudah mulai merenung tentang Tuhan dilihatnya bintang dilihatnya bulan dilihatnya matahari hingga eh, setelah semuanya hilang, dengan tak mungkin ini adalah Tuhan. Nah, dia mendapat waktu tentang Tuhan yang sebenarnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah, dia melihat kanan kiri orang-orang tidak menyembah Allah. ayahnya sendiri adalah adalah punya profesi membuat satu patung subhan. Sehingga dia terpaksa dia berpisah dengan ayahnya itu. Ya dihadapkan juga dengan penguasa yang kasar namun sehingga dia kasar. Dari perjalanan hidup yang selalu uh, eh, dipojolkan Al-Quran karena keinginan Nabi Sallallahu yang Wasallam Yesus sampai usia tua tidak dari putra. Dia ingin sekali dari putra. Doa demi doa diucapkannya. Doa-doa itu bisa dijadikan doa kita yang ingin menjadi keturunan doa-doa itu dan macam-macam. Nah setelah dikabulkan oleh Allah lahir putra dan macam tapi itu harus diuji nanti. Karena putra yang baru lahir itu harus ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Ia berkata, ini lagi diikuti berat ini Inilah dikulukila Rabbi saya. Saya tinggalkan kalian, bukan saya tidak sayang kepada kalian, tapi saya memenuhi panggilan Allah. Kira-kira inilah orang yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji yang mengatakan kepada putra putrinya sebagai sebuah keluarga apa mama berangkat ke tanah suci karena mama dan papa tidak sayang kepada kalian papa sayang mama sayang tapi Allah memenuhi panggilan papa dan mama kata dokter saya Syafi berangkatlah ke tanah suci siap untuk tidak kembali maksudnya sebelum berangkat ke tanah suci sebaiknya menyelesaikan hak-hak adanya mungkin ada kaitan dosa kesalahan kepada tetangga, apalagi kepada orang tua, kepada sahabat, semuanya diselesaikan. Jangan berangkat ke tanah suci sambil membawa dosa kepada ayah dan ibu. Inilah perjalanan seorang yang melaksanakan ibadah seperti halnya dari Allah Ibrahim alaihissalam. Nanti sampai di satu tempat, mungkin ada yang ziarah dulu itu ya Madinah, sampai kita satu tempat namanya Mikhal, Infak itu adalah tempat yang ditentukan oleh Nabi untuk memulihnya ibadah haji. Kalau memakai Nabi Zulmebah 12 km dari Masjid Nabawi. Kemudian kalau langsung ke muka, maka tempatnya itu Fadl Manazil. Tapi karena kalau Manazil bersalah tidak turun, maka ada dua pendapat. Ada yang ke atas, setengah jam sebelum landing di atas pesawat, ada juga yang sesudah di airport King Abdul Aziz. Nah, di masjid itu secara berbagai hal jemaah haji kembali memperangkat diri seperti Nabi Adam. Konon kabarnya Nabi Adam pakaiannya itu memang pakaian yang terjahit, yaitu memakai eh, kayu seperti orang yang berhidup sekarang. Allah alam, karena kita nggak bisa membuktikan eh, akan apa peninggalan jika ada foto, ada apa, tapi begitulah menurut cerita. Berperang sebagai Nabi Adam setelah berpakaian siap atas dia menyenangkan ikrar. Nah inilah mulainya ibadah umroh apa ini. Kalau di tempat itu, sekarang ini rata-rata di tempat itu dari Indonesia, artinya umroh dulu. Maka di sini itu dia menyatakan, Lebih Allahumma umrohkan. Tuhan, kami datang memenuhi sesuatu. Tidak ada sesuatu bagimu. Begitu dia menyatakan, Lebih Allahumma umrohkan maka berlaku lagi disiplin ketat. Pria tidak boleh menutup kepala, tidak boleh pakai alas kaki yang menutup dua mata kaki, tidak boleh memakai pakaian apapun kecuali dua helai kain pertama. Wanita harus menutup semua barang kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan tidak boleh ditutup, harus terbuka. Dan berlaku bagi pria wanita tidak boleh pakai wangi-wangian termasuk di sebelah sah yang wangi itu. Tidak boleh memotong kuku, mencabut atau memotong rambut. Tidak boleh menukik tubuh-tubuhan, apalagi merusak pohon Kemudian tidak boleh membunuh hewan buruan. Dan yang ditekankan adalah Al-Quran adalah tidak boleh nafas, usus, dan cinta, Tidak boleh berkata, berbuat jorok, jorok, orang, Tidak boleh berkar, tidak boleh marah, tidak boleh caci maki, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain yang diizinkan waktu itu dan dianjurkan adalah namanya tauhid. Nah itu suasana setelah berikrar, setelah berikrar yang ikrar itu suasana yang akan berhubung dengan tauhiyah. Labbaik rumah labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Tuhan kebaikan memerintahmu tidak ada sekutu bagimu puji hanyalah milikmu hanya untukmu kenikmatan adalah anugerahmu kekuasaan santun adalah milikmu. Kalau kita belajar ini tarbiyah luar biasa, filosofi dari tarbiyah ini. Pertama, ikrar bahwa datang menghadap Allah bukan untuk apa-apa, bukan bisnis, bermasyarakat, tetapi adalah untuk menghadap Allah, memenuhi panggilan Allah. Tidak boleh musyrik kepada Allah, potensi untuk musyrik itu banyak. Begitu kagum kepada Ka'bah, dia menyembah Ka'bah, musyrik. Begitu kagum kepada Hajar Aswad, habis-habisan ini mencium Hajar Aswad, kemudian sampai mengkultuskan Hajar Aswad. Seolah-olah Allah itu memberikan barokah, jadi musyrik. Begitu oleh yang kita masuk ke rauh kata Nabi ada satu taman di antara taman-taman surga yaitu jarak antara antara rumahku yang kemudian menjadi kuburan Nabi dan dia itu adalah taman salah satu taman surga tempat di sana Jibril sabar untuk menerima wali dan menyampaikan yang kepada Nabi tempat orang besar malaikat menjaga Nabi rauh rauh itu di rauh bisa juga orang menjadi diri karena meminta kepada kuburan Nabi Nabi Ingatkan dalam kalian tidak ada sesuatu bagimu. Lantas segala puji hanya untuk kecenderungan untuk dihargai, untuk dipuji. Harus dihilangkan, eh, harus dihilangkan keinginan mendapatkan penghargaan dan pujian dari manusia. Semuanya hamba Allah. Tidak ada yang sudah melepaskan identitas-identitas kebangsaan, identitas-identitas kebenaran dengan partai yang sederhana, dengan warna yang sama putih dan kemudian kenikmatan bersumber dari Allah. Nah ini sering sekali fasilitas sama, tapi orang macam-macam dengan fasilitas yang sama, ada yang menikmatinya, ada yang komplain terus, ada yang menggerutu terus, ada yang terus terus, ada yang marah-marah terus, gerak macam-macam. Ada yang betul tak ingin cerita, ada juga yang betul senang, betul apa, ada yang lima, terus sampai ke pergi ke masjid dan kalau berlima. Jadi itu kenikmatan bersumber dari Allah dan kekuasaan adalah milik Allah. Kerana sekali orang berangkat ibadah Nabi pulang dari ibadah Nabi dapat jabatan diputuskan oleh Allah tapi juga ada pulang dari ibadah Nabi jabatan yang ada kemudian diambil orang diserahkan kepada orang lain. Memang kekuasaan itu adalah milik Allah. Inilah yang bulan-bulan tentu untuk kita yakini. Sungguh usaha perjalanan kalau kita dari airport inaugurasi ya kira-kira sampai satu jam setengah di Mekah tapi kalau dari Mekah kalau dari Madinah ya bisa tujuh jam atau kadang-kadang sampai sepuluh jam kalau masih mati karena banyak pemeriksaan di penyelamatan dan lain-lain. Nah, nanti sampai di Masjidil Haram masjid tertua di dunia yang katanya dibangun dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dekat pintu masjid kemudian segera mencopot alat kaki kecuali bagi mulai Allahumma tassalam wa minka salam wa minka salam wa hayyina rabbana bisalam ونحن جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لي يا رب bukan karena kebenaran Allah, bukan untuk orang kesalahan. Ayo kami diminta. Kemudian masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, begitu melihat Ka'bah pergi kita dengan kapal, tapi bukan tangan. Mungkin bermimpi, mungkin tersenjat, mungkin tertentu ke mungkin juga terdorong orang lain. Atau mengambil jalur tengah, karena lebih aman, risiko akan berarti tidak selamatkan. Terjadi perjalanan yang lebih jauh dan lebih aman, hampir tidak akan ada tantangan, tapi jauh lalu, Hampir di atas, di atas. Nah, mungkin ada yang menyikut atau menyikut orang, itu di atas, hampir aman. Ini menggambarkan macam-macam manusia, macam-macam karakter manusia. Tidak ada yang mengambil risiko setia, ya. pilih orang kecil saja apa. Terus kan puluh orang di rumahnya, ah, ini karakternya seperti itu. Sukses, tapi banyak orang lain yang terkena musibah. Tapi ada juga orang yang tidak memberikan musibah kepada orang lain. Tetapi dia selalu memanfaatkan segala peluang yang ada. Nanti semuanya itu mau karir apa? Karir cepat, cepat naik cepat turun, atau jalur lambat lama berikut. Mungkin dosen, <laughs> dosen lambat atau tidak kan, selamat dari apa KPK. Tapi semuanya itu harus hakikat yang namanya kantor ingin melakukan zakat. Mau menjadi usahawan, mau jadi wartawan, mau jadi budaya, mau jadi apa saja seorang yang berkuasa harusnya timbul bahwa Bapak yang mampu dari ada tangan Allah selalu ada, ada orang yang tidak sengaja nabrak kita, ada orang yang tidak sengaja untuk memperbaiki roh, tapi ketika dilemparkan ke atas kena muka kita macam-macam saja. Ada beberapa hal, nah, itulah sebuah eh, gambaran kehidupan. Ketika saya melaksanakan tawaf bersimpul di muka di depan Rasulullah SAW, habis kita menemukan dari seolah-olah melihat Allah. Ya Allah, kami dalam ya Allah, kami dalam tangan ya ya Allah, kami bersyukur kami diingat ini, ya Allah, Allahku, ikan anak, oh anakku, oh adikku, oh itu sudah saya di dan doa kepada selaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tawakkul yang sangat kasihan Nabi kita. Ketika Nabi masih kecil, orang-orang Arab sudah orang-orang kecil sudah melaksanakan tawaf tapi ketika itu di atas kapal dipenuhi oleh batu-batu sepaha. Sehingga untuk pertama kalinya Islam memberikan ajaran sholat itu mengarah menghadap tidak dari ke kapal ke kapal salat dengan satu batu sepaha, tapi mengarah ke Masjidil langsung. Nah, setelah Nabi di Madinah, baru kemudian turun ayat dan surat Al-Baqarah merubah arah sholat dari Haram dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid al aqsa Kalau kita berikan ini sekarang kondisi Masjid Al-Aqsa juga luar biasa semangatnya. Eh, kalau kita mengarah ke Masjid Al-Aqsa, kita ada kebanggaan sekarang. Karena Masjid Al-Aqsa-nya kumuh, tidak terurus, karena ritual saya ini. Nah, tapi coba Masjid Al-Haram, aqsa uh, eh, ada semacam kebanggaan kita dari sebagai pusat uh, apa arah So, Kemudian yang kedua adalah saksi melakukan perjuangan berat karena sudah dua dua dua dua bukit bukit sofa dan bukit marwah. Ini adalah sebuah gambar perjuangan Siti saja, Siti saja setelah melihat putra kesayangannya Spanyol yang ditinggalkan oleh ayahnya tinggal bercerai, apa hampir mati kehausan. Kalau melihat ini orang yang haus, Siti saja tidak marah-marah karena marah bukan solusi tidak menyesal karena penyesalan bukan penyelesaian. Masalahnya adalah anak perlu air, tidak bisa air. yang diberi sosok Itu jarinya. mau tahu oh, Pak Morgana. Dari bukti sopok ini nanti mau itu jarinya. Mau, itu Pak Morgana sebuah simbol gambaran kehidupan. Sering-sering kita melihat sesuatu akan membutuhkan membahagiakan. Tapi ternyata menyulitkan dan membuat melahirkan penderitaan hidup dunia. Sudah yang setelah usaha maksimal, setelah melakukan ikhtiar maksimal dan sedih berhasil menurut penjara agama Islam kalau kita sudah mengoptimalkan malah memaksimalkan ikhtiar kita tidak berserah diri kepada Allah itulah konsep tawakal sisi mana yang menemaskan dalam kalimat ya Allah dia aku tapi dia apa aku mengharapkan kehadirannya tapi engkau yang mengizinkan dan menghasilkannya aku merasa memilikinya tapi engkau memilikinya sebenarnya Aku mengharapkan ya, kehidupan yang lebih komitmen bukan hidup dan nanti bukan aku. penting aja jadi pasti kena karena tempo panjang itu. Dulu sering dikatakan kalau akobah itu depannya di belakang, sekarang nggak ada depannya ada belakang. Jadi ini sebuah namanya istihad kontemporer istihad. Uh, eh, memang tidak kita tidak seperti itu, tapi ada sejak musibah. Ada musibah ini. Saya melihat yang dikatakan filosofinya itu itu adalah bagaimana seorang dengan penuh eh, ketulusan kesungguhan melemparkan karakter-karakter yang tidak baik, pikiran-pikiran khusus perasaan-perasaan yang tidak baik, penglihatan dengan dosa, pendengaran dosa, yang banyak dosa, kemudian mulut, lidah, eh, tangan, kaki, nah itu yang dalam jamaah berjuang mereka bisa membawa waktu berdesak-desakan orang, berdesak-desakan dengan manusia macam-macam, kemudian sampai jamaah oleh para kakak Bismillahirrahmanirrahim. 就是我，我说，我说等谁呀？这，我说，我说不起我 dilakukan semacam pengakuan dan keinginan Inilah yang dilaksanakan ketika hukum. Hukum dikatakan merupakan puncak upacara kepada haji. Dan hukum itu melambangkan seseorang tadi memperankan kembali seperti yang Nabi Adam. Nabi Adam adalah seorang nabi yang juga ada kaitannya dengan ibadah haji. Ada kaitannya. Jadi menurut Quran Nabi Adam setelah uh, di tempat kami surga setelah Nabi Adam dites tentang nama-nama sesuatu Nabi Adam bisa menerangkan padahal malaikat waktu itu tidak bisa menerangkan maka malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam semuanya sujud historis maka Allah mengatakan kamu sekarang ada dalam lagi bersama istrimu di surga tapi ada permintaan dari Allah Subhanahu wa taala tak di hati kau mati, keindahan kenikmatan surga tapi satu saja jangan bolak-balik yang dikorbankan di bawah ini orang tak terbahan Indonesia. Begitu bergerak kita menurut tiba. Fadal sama syaitan katakan, tapi syaitan membujuk Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam mencoba-coba untuk mendekati pohon itu. Sehingga Allah murka dan Allah menyatakan, Kau itu. Keluar mereka memberikan Perusilah pada dari surga, begitu kata Quran, begitu kata Bibur. Quran menyatakan setelah itu nanti ada Fahmat kalau di dan di kalimatin, anak apa Nanti ada mendapatkan pelajaran dari Allah dari kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam, kemudian Allah memberi taubat dari Adam. Nah, kalimat, taubat dari Adam, itu yang dibaca oleh mereka dalam ibadah umrah adalah puncak ibadah ibadah yaitu umum di Arafah. Dan doa itulah Kalau kita banyak merasa berdosa, ini bertobat kepada Allah, ada sesuatu kuat. Nanti Allah itu kalau kuat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Itulah salah satu doa Ada doa Nabi Yunus. Dan banyak lagi dalam Quran dan hadis contoh-contoh bagaimana kita beristighfar mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah dibaca antara doa Nabi Adam. Jadi Nabi Adam terusir dari surga katanya Nabi ada di dunia di awalnya di jeda jeda kurang ada artinya. Kemudian ketemu di mana itu, nah, ini kata ya, hadisnya juga tidak ada, tapi ceritanya itu bahwa tidak jadi pokok mana Tapi yang pasti, memang nanti akan bertobat, menyesal, dan orang-orang yang juga oleh mereka yang tidak buku, ya Allah, tanggal 9 ya Untuk mereka yang tidak berani tanggal 9 dihasilkan dengan sangat untuk melakukan sahur kira-kira dari anak tujuh Desember mungkin saudara. kemudian bagi mereka yang ibadah haji tidak dianjurkan saudara apa? Saudara apa sudah dilakukan oleh Nabi lama sebelum hijrah jadi sebelum turun tentang orang yang puasa adalah sudah terbakar, tapi saudara apa sudah dilakukan oleh Rasulullah ah, sejak di Makkah jadi itu ibadah saudara yang usianya cukup ah, lebih tua dari saudara? apa. Di Arafah orang-orang melakukan pengakuan dengan baca doa atas Ya Allah, kami datang berumrah berusaha. Kami adalah suami dari istri kami. Kami telah melaksanakan tugas kami sebagai suami kepada istri. Ya Allah, saya istri dari suami saya. Saya melaksanakan tugas sebagai istri kepada suami saya saya ayah dari anak-anak saya saya saya belum bisa mendidik anak saya dan seterusnya pengakuan setelah pengakuan serah diri kepada Allah mohon ampun kepada Allah nah, itulah dikemas dalam doa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Inna Allah yubahi begitu dikatakan kata Nabi Allah bangga pada hari itu Allah menghapuskan malaikat dan Allah berfirman kepada malaikat-malaikat itu hei malaikat-malaikatku saksikan mereka kalian Allah memulakan berbagai macam kerusak bumi mereka datang dalam keadaan rambut yang kusut masih. Mereka datang dalam keadaan pakaian yang penuh dengan debu. Saksikan oleh kalian. Aku ampuni semua dosa kesalahan mereka. Aku maafkan mereka. Aku hapuskan semua kesalahan mereka. Aku terima doa mereka. Ah, inilah puncak kepercayaan kepada Haji. Yaitu Allah berjanji menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka yang melaksanakan. Kalau melaksanakan taubatan akul kepada Allah di apa? Itu tanggal 9 Zulhijjah. Sampai Nabi mengatakan, sambutlah orang yang beribadah dekati-dekati mereka. Bisa doa, doanya dikabulkan oleh Allah. Karena mereka hanya umil sebagai dan tukunmu seperti bayi yang baru lahir dari ibu mereka masing-masing. Saya bebas dari dosa dan kesalahan. Nah inilah uh, eh, prosesi ibadah beberapa filosofi apa daripada hikmah semuanya itu sekali lagi kalau mampu dihadapi dengan baik kita menemukan kepuasan spiritual kenikmatan rohaniah dengan pasrah kepada Allah dengan menyebut nama Allah dengan mohon ampun kepada Allah sebuah kenikmatan yang sulit memang dicari di dalam kesempatan-kesempatan lain. Nah, mudah saudara-saudara kita yang berangkat mengakibatkan ini menjadikan yang mabrur dan mereka pulang menjadi rani sebagai bangsa ini untuk membangun orang bangsa kepada kita yang belum melaksanakan mudah-mudahan mendapat izin dan ridho Allah pada saat-saat akan datang uh, mendapat kesempatan menunaikan ibadah ini dan kepada yang sudah mudah-mudahan dapat melestarikan kemungkinan ibadah haji pada kehidupan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan bimbingan kepada kita semua. Alhamdulillah berdoa sejenak. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة مقبول يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.